تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قوله عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك Wahai anakku, laksanakanlah salat Perintahkanlah dengan kebaikan. Laranglah segala kemungkaran. Sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Yakni min, minal azah. Maksudnya menimpamu daripada gangguan-gangguan. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara-perkara yang wajib atau yang pasti. Yuridu al-amra bil ma'ruf maksudnya perintah dengan kebaikan wa nahi anil munkar melarang sebuah kemungkaran wa sabr 'alal adza sabar terhadap gangguan fihima di dalam keduanya itu minal umur al wajib allati marallah biha termasuk daripada perkara-perkara yang wajib yang Allah perintahkan dengan melaksanakannya. Wahia minal umur allati azimu 'alaiha liwujubiha fil 'ain 'ala kulli 'ain. Dan dia termasuk perkara-perkara yang dilalui dan harus dilaksanakan karena memang keduanya itu adalah termasuk perkara-perkara yang wajib kepada setiap orang. Gauluhu azza wa jalla wa la tusair khaddaka linnas Jangan engkau palingkan pipimu dari manusia, berkata Ibn Abbas, gulu la tatakabbar fatatahaggar nas wa tu'rid anhum biwajhika idza kal idza kallamuk. Maksudnya jangan sombong sehingga engkau menghinakan para manusia dan berpaling dari mereka dengan wajahmu jika mereka itu mengajak kamu berbicara. Gala Mujahid berkata Mujahid, "Huwa rajulu takunu bainaka wa bainahu ahnatun fatalqahu fayaridu anha biwajhi." Yaitu seseorang yang antara diri kamu dengan dia yaitu persaudaraan yang sangat erat lalu engkau bertemu dengannya dan kau berpaling darinya dengan wajahmu. Waqala Ikrimah Waladhi idza sallama alihi lawiya unuqahu takabburan Walihi al-ashara biqouli ta'ala fi wasil munafikin wa idza gila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuduna wa hum mustakbirun Menurut imam, menurut seorang ulama tafsir yang bernama Ikrimah, bahwasannya yang dimasukkan di dalam ayat itu adalah jika seseorang datang kepadanya untuk berselaman, maka dia itu langsung membelokkan lehernya karena sombong. Dan begitulah Allah di dalam ayat lain menunjuk menyinggung tentang sifat-sifat munafikin jika dikatakan kepada mereka kemarilah supaya memintakan ampun untuk kalian maka langsung mereka itu membalikkan leher mereka dan kalau kamu akan melihat mereka itu bertentangan tidak mau melaksanakan kebaikan karena mereka itu sombong wa haqiqatun nifaq at ma'at dan hakikat daripada kenifakan itu adalah kesombongan dan membohongkan. Kesombongan yang disertai dengan kebohongan. Gala Rabi bin Anas wa qatada ma'nahu la tahqiril fuqara liyakuna al-faqir wal ghani indaka sawa. Artinya wala tusair khaddak itu adalah jangan engkau menghinakan para fukara, para fakir sehingga para fakir itu dan orang kaya itu di dalam pandangan mata kamu itu sama. Tidak beda. Jadi berbeda pendapat ulama di dalam arti apa artinya wala sa'ir. Jadi semuanya itu menjurus kepada ketawaduan, low profile. Jadi tawadu itu adalah sifat merendahkan diri tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu adalah salah satu daripada sifat yang dianjurkan, yang diwasiatkan, yang dipesankan oleh Sayyidina Luqman kepada putranya. Wala tamshi fil ardi maraha dan janganlah engkau wahai anakku berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, mutabakhtiran, mutakabbiran, muhtalan, semua sama. Jadi berlenggak-lenggok dengan keadaan yang sombong. Inna la yuhibbu kulla mukhtalin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong di dalam berjalannya, fakhur 'alan yang membanggakan diri di depan para manusia. Waqsid fi masyik ay liyakun masyuka qasdan la nakhi la takhilan wala isra'an wala qatafan. Hendaknya jalan kamu itu dalam keadaan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Galata amshi jalanlah bil waqar dengan tenang wasakinah sama kaqauli ta'ala yamshuna 'alal ardi hauna seperti disifatkan di dalam ayat lain mereka itu ibadallah itu orang-orang yang baik itu berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna. Hauna itu adalah berjalan dengan wakar wa sakina. Wagdud min sautik dan pelankanlah suara kamu. Eh anggis min sautik, kurangi kekerasan suara kamu. Wagala muqatil akhfid min sautik. Pelankan suara kamu. Inna angkarul aswat ay akbahil aswat. Sesungguhnya paling jeleknya suara. La sautul hamir. Adalah suaranya kele, keledai. Liannahu awaluhu zafir. Wa usatuhu harir. Wa akhiruhu syahik. Wahuma sautu ahlin nar. Karena awalnya suara keledai itu adalah meringkik. Wa ausatuhu harir. Mendesah dengan suara keras. Wa akhiruhu syahik dan akhirnya adalah suara yang sangat melengking. Wa huma sautu ahli nar itu adalah sifat daripada suaranya penghuni neraka. Neraka naudzubillah. Qala Musa ibn Ayun sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul fi qouli ta'ala inna ankaral aswati la sautul hamir berkata Musa bin Ayun kami mendengar Sufyan ats berkata menafsirkan ayat Al-Quran yang berbunyi Inna angkara aswati lasatul hamir Sesungguhnya paling jeleknya suara adalah suara daripada keledai Galasiyahu kulli syai' tasbih lillah illal himar Maksudnya setiap suara yang melengking Setiap suara, suara jeritan nah, Itu yang dimaksud oleh oleh Al-Quran itu Jadi itu bukan sesuatu yang terpuji Jadi mengangkat suara dalam tertawa, mengangkat suara, dalam memanggil, mengangkat suara, dalam apapun itu, paham? Itu adalah e, sesuatu yang tidak terpuji. Wa qala Ja'far as-Sadiq rahimallahu taala fi qawlihi inna ankar al-aswat la sautul hamir. Imam Ja'far as-Sadiq berkata di dalam firman Allah, paling jeleknya suara adalah suara keledai itu adalah hiya al-atasa al-qabiha al-munkirah yaitu setiap orang yang bersin dengan suara yang keras. Jadi bersin sekaligus diiringi dengan suara yang keras. Yang setiap orang kalau mendengarnya itu pasti nggak suka. mungkin roh qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tadkhul la tadkhul fid dunya dukhulan yadurru bi akhiratik wa la tatrukha tarkan takunu kallan 'alan nas wa qala bi akhiratik dunyak tarbahuma jami'ah. Nah, ini sekarang kita mulai memulai daripada kata-kata mutiara Luqman Al-Hakim. Di antara yang diucapkan kepada beliau oleh beliau kepada putranya, "Ya bunayya wa anakku, la tadkhul fid dunya. Jangan engkau masuk di dalam urusan dunia." Tentunya kepada orang yang punya dunia. Enggak ada orang yang datang dengan urusan dunia kecuali kepada ahli dunia, orang yang bercimpung dalam dunia, kalau orang yang datang kepada orang yang bukan urusannya dunia dengan urusan dunia itu namanya orang yang salah jalan. Kan banyak orang semacam itu sekarang ini. Orang kalau mau tanya ilmu ya datang sama orang alim. Orang kalau mau bekerja ya datang sama pengusaha. Orang mau belajar ngaji ya datang sama orang alim. Kalau orang mau investasi ya datang sama sama pengusaha gitu. Nah, jadi masing-masing itu ada tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau sekarang kan sudah campur yang orang alim ngurusi dunia, yang ahli dunia ngurusi ilmu. Gitu. Nah, sehingga semrawut Orang kadang-kadang datang kepada orang alim mau kerja, mau ngelamar kerja. Kadang-kadang ada orang yang datang kepada orang kaya hanya untuk belajar. Nah, jadi salah alamat sudah. Orang alimnya enggak berkecimpung dalam ilmu sesuai dengan tuntutannya. Orang yang kaya bukannya dia itu ngurus hartanya tapi ngurus agama. Ini sekarang. Nah, oleh karenanya di sini Perintah Luqman kepada putranya itu adalah ya bunayya wa anakku ya la tadkhul fid dunya dukhulan bidur yadur bi akhiratik. Jangan sampai engkau masuk ke dalam urusan dunia sampai bisa mempengaruhi urusan akhirat kamu. Jangan. Karena urusan dunia itu walaupun seberapa menguntungkan itu tidak sampai keuntungannya itu dengan kebaikan akhirat tidak bisa dibandingkan gitu. Jadi silakan kau masuk urusan dunia kamu. Kamu mau cari mata pencarian yang sangat menguntungkan, silahkan. Tapi jangan sampai mengganggu urusan akhiratmu. Artinya apa? Jangan sampai berdosa. Jangan sampai meninggalkan segala macam kebaikan. Cari dunia silahkan, tapi jangan berbuat maksiat dalam cari dunia itu. Cari dunia silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Cari dunia silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan sebuah keutamaan. Karena apa? Kewajiban, keutamaan, dosa itu berkaitan dengan akhirat. Akhirat itu adalah untuk selama-lamanya di dunia cuma sebentar. Nah, oleh karenanya Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, Wa'btagi fima ma atakallah ad akhirah wa sanasi baka minat dunia. Yang artinya hendaknya kalian cari semua urusan kalian dalam hal itu. Apa itu? ad akhirah yaitu rumah kalian nanti kelak di akhirat. Walatan siapa kami dunia, tapi jangan kau lupakan urusan kamu dari urusan dunia gitu. Karena dunia itu bisa dijadikan sebagai e, modal untuk kalian mendapatkan akhirat juga gitu. Nah, tapi sini kan kebalikannya. Semua seakan-akan dikhususkan, diperuntukkan, diberikan, dikerahkan semuanya untuk urusan dunia. Urusan akhiratnya hanya sedikit atau dilupakan. Nauzubillah. Nah, oleh silakan mau cari dunia silakan, tapi jangan sampai mengganggu urusan akhirat kamu karena yang penting adalah urusan akhirat. Kita hidup di dunia cuma 60 sampai 70 tahun, hidup di akhirat nggak ada batasnya. Orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang cerdik pasti dia itu memikirkan kepada sesuatu yang lebih lama daripada sesuatu yang sebentar. Memikirkan untuk bekal kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan yang sementara. Nah, misalnya kita cuma akan menyeberang saja kita akan menyeberangi sungai. Kemudian akhir daripada segala perjalanan kita nanti di ujung sungai itu. Cuma kita nyebrang saja. Apakah kita mau menyeberangi jembatan itu yang melewati melintasi sungai atau danau itu dalam keadaan kita membebani diri dengan beban yang sangat banyak yang sama sekali tidak menguntungkan kita nanti kelak ketika kita melewati jembatan itu. Kalau orang itu cerdas, ya enggak. Karena apa? Paling tidak, paling sedikit menuju ke sananya itu lambat. Karena apa? Berat. Mem. Padahal itu semua yang kita bawa itu tidak diperlukan nanti di sana. Ngerti enggak? Karena apa? Akhir daripada perjalanan kita sampai di ujung situ. Jadi kalau kita menyeberang itu mungkin kita capek, kita haus, butuh makan. Kita ambil makanan, persiapan untuk kita makan nanti kalau kita capek melewati jembatan itu. Kita juga persiapkan minum untuk supaya tatkala kita haus nanti kita akan minum. Kita persiapkan pakaian kali ketika melewati itu pakaian kita itu kotor atau berubah cuacanya menjadi dingin, maka kita siap pakaian dingin atau terlalu panas kita kita tukar dengan pakaian yang tipis supaya tidak kepanasan, ya kan? Wajar. Tapi kalau semua baju dibawa, semua makanan dibawa, satu karung bawa makanannya, terus minumnya bawa satu drum gitu. Hah? Wajar nggak? Nggak wajar kan? Kalau dibicarakan logikanya, itu kan seakan-akan kita bikin ketawa kan? Ketawa kan? Nah, tapi kalau kenyataannya kok nggak ketawa sih? Kok semuanya mau gitu? Nah, kalau kamu dikasih oleh Allah Ta'ala uang. Sebanyak 100 juta. Atau 100 miliar. Pilih yang mana? <laughs> Lah tadi kan ketawa. Nah, sekarang ditanya. Nah, sekarang kalau dikasih uang 100 juta. Dikasih pilihan oleh Allah Ta'ala. Ini Allah mau ngasih nih. 100 juta sama 100 miliar. Pilih yang mana? pilih 100 miliar kan berkat orang yang menertawakan tadi itu 100 miliar itu. Hah? Nah, itulah hebatnya dun dunia. Padahal sudah kita tahu perumpamannya seperti orang tadi itu. Paham? Orang yang ngelihat pasti ketawa. Kesian deh, cuma mau melewati jembatan saja hampir bawa pakaian sebanyaknya sebanyak begitu. Artis saja nggak bawa nggak bawa seperti itu gitu ketika sedang apa? Sedang syuting. Ya kan? Eh, bawa makanan sampean karungan mau dibawa makanan. Gitu. Padahal yang dibutuhkan cuma satu satu piring. Nah, lewati itu aja, lewati saja. Jadi kali-kali dia itu lapar ya makan gitu loh. Karena jembatannya agak panjang misalnya. Ah, jadi kalau ada orang semacam itu pasti ditawain kan? Diketawain enggak? Sian deh orang itu gitu. <laughs> Jadi kayak orang desok gitu. Ya kan? bawa makanan. Cuma mau nyebrang aja sampai an bawa bawaannya masya Allah kayak orang mau dagang, <laughs> ya kan? Nah, tapi kenapa kalau di dalam kehidupan nyata kok nggak ketahu, nggak nggak lucu gitu loh? Kok pilih yang melucukan, kok pilih yang mau menertawakan orang? Gitu Nah, itulah hebatnya dunia. Fem, dunia hilwatun hadirah. yang yanduru mustakhlifuha fikum. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang sangat manis, sesuatu yang berwarna hijau, menyilaukan mata. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan nanti di balik itu. Nah, jadi memang enak dirasa enak, dipandang enak, tapi ingat sangat menjerumuskan dan menjadikan orang itu gampang untuk berdosa dan berdosa dan berdosa, orang berbohong karena dunia. Orang yang memutuskan tali silaturahmi karena dunia, orang meninggalkan sholat karena dunia. Jadi fitnah yang paling besar itu dunia. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala macam dosa itu adalah hubud dunia. Nah, jadi terus gimana? Kita kan hidup di dunia. Di sini katakan cari dunia sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, tapi jangan sampai mencegah kamu akan kebaikan di akhirat, gitu lah. Fem, jadi cari dunia yang enggak enggak enggak sampai kamu itu tidak ada kesempatan mau sholat lima waktu. Cari dunia itu yang tidak sampai menjadikan kamu itu hilang harga diri. Cari dunia itu sekiranya kamu itu tetap bisa berakhlak yang baik, gitu lah. Nah, kalau dunia semacam itu, itu dunia yang bagus. Fem, karena sekarang kan kebanyakan orang yang tertipu dengan dunia. Bukan orang yang menipu dunia, mengendalikan dunia, tapi dunia mengendalikan dia. Pagi-pagi sudah berangkat. Kemana? Dunia. Cari dunia. Ya kan? Sampai urusan sholat sudah azan, dia nggak dengarkan azannya. Tapi ngurusi urusannya, pegang kalkulator, telepon sana, telepon sini. Padahal sudah dikumandangkan azan. Paham? Yang mengalahkan apa? Dunia, lagi-lagi. Paham? Sampai pulangnya kemalaman jam 9 karena macet. Kenapa? Dunia. Jadi semua urusan dunia. Kalau urusan dunia diutamakan. Paham? Kenapa kamu datang tepat jam 9? Iya. Kalau enggak ditegur sama direktur dunia. Tapi kenapa kalau sholatnya terlambat enggak? Takut. <laughs> kalau urusan dunia takut. Nah ini. Nah, ini mereka ini tertipu. Ketika mereka meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana ini, apakah ada di antara mereka yang mewakafkan hartanya sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya untuk pesantren, untuk masjid? Kebanyakan mereka semacam itu atau enggak? Nah, bisa dihitung dengan tangan yang semacam itu. Nah, berarti apa? Kan kebanyakan mereka tertipu. Kan kebanyakan mereka tertipu. Oleh karena itu, maka yang semacam ini diwasiatkan oleh Sayyidina Luqman. Jangan sampai seperti itu. Cari dunia, silakan cari dunia. Tapi jangan sampai mengganggu akhirat kamu. Akhirat kamu itu yang utama. Gitu. Gal. Wala tatruka tarakan takunu kallan alannas. Tapi jangan kau tinggalkan. Cari harta. Karena apa? Jangan sampai kamu itu menjadi beban bagi orang. Emang enak jadi orang jadi beban bagi orang. Nah, yang jadi beban bagi orang itu namanya pecundang mau jadi orang pecundang. Jadi hidupnya itu menopang kepada orang lain. Enak hidup menopang kepada orang lain. Enak. Fem. Enak apa enggak? Kalau buat perempuan enak. Berarti dapat suami sudah. Nah, kalau enggak menopang kepada suami, menopang sama siapa? <laughs> Fem. Tapi kalau orang laki-laki jangan. Istri menopang hidup kepada orang lain, jangan. Kepada suami, iya. Paham? Ah, tapi kehidupan dia itu beban kepada orang lain. Enak tak? Suami itu jadi terbebani dengan membiayai istrinya? Terbebani? Tidak, karena dia merasakan senang. Bahagia. Kebahagiaan seseorang itu kalau dia itu bisa membahagiakan istrinya. Karena istri itu adalah sebagian darinya. Yang harusnya itu merasakan kenikmatan yang dia rasakan juga. Gitu. Ya kan? Nah, itu tidak menjadi beban. Tapi kalau seumpama kehidupannya menjadi beban kepada orang lain, nah itu yang jangan. Kalau seumpama kita lagi duduk-duduk asik di rumah minum teh, tiba-tiba datang orang minta-minta, beban nggak? Hah? Jangan jadi orang minta-minta, beban sama orang. <laughs> Ngerti nggak? Hmm. Kita datang ke rumah orang lain, disangkanya kita minta amplop. Beban tidak? Ah, jangan jadi yang semacam itu. Artinya apa? Enggak usah usahlah kita ini mau datang kepada mereka sampai dikira mereka itu kita ini datang dengan tujuan dapat am amplop. Jangan jadi yang semacam itu. Itu maksudnya. Jangan tinggalkan. Cari apa? Cari penghasilan. Kamu belum bersuami, cari kerjaan. Tulis kitab. Pem, jual ke redaksi. Hmm, atau apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kuli enggak kan? <laughs> Kalau laki-laki jadi kuli enggak apa-apa. Kalau perempuan enggak kan? Apa yang bisa kita mau lakukan kalau kamu belum punya suami, ayah kamu nggak bisa membiayai kamu? Apa? Jadi sekretaris. Hah? Jadi sekretaris pribadi yang hanya berselingkuh dengan dengan teman kerjanya itu, mitranya. Mau yang kayak begitu? Ah, enggak pantas seorang muslimah itu jadi jadi apa? Jadi wanita karir. Dihormati, dimuliakan di rumah mau menentang Ya, sudah nggak sudah nggak dibebani membeba, membebani dirinya sendiri di dunia sampai di akhirat nanti ya, nah, ini orang sekarang ini kebalik kepikirannya itu jadi kalau Allah hadat saja di dalam zaman zamannya beliau itu mengatakan ini zaman sudah kebalik yang namanya sepatu taruh di kepala yang namanya songkok taruh di kaki <laughs> itu zamannya beliau Allah hadat tahun eh, abad ke-11 Hijriah nah, kalau zaman sekarang lebih lagi Eh, ini zaman sudah kebalik, lek-lek gitu hmm. itu apa? Celana dalam taruh di kepala, kepala taruh di pantat. Gitu Jadi imamah taruh di pantat. Songkok taruh di pantat. Ini sekarang nih. Jadi bukan di kaki lagi di pantat. Lucu nggak? Hah? Lucu tidak? Lucu tidak? Lucu kan? Tapi kita mau melaksanakannya. <laughs> Itulah kita gitu. Ayam. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya lucu juga ya. Tapi karena enak dirasa, enak dipandang, ngelihat uang, lihat uang yang warnanya merah itu enak gak? Hmm? Asalkan jangan yang nggak terlalu merah. Yang nggak terlalu merah biasa aja gitu. Ya kan? Melihat warna hijau, enak nggak? Enakan sama mana sama warna biru? Nah, tuh. Kalian aja yang nggak punya aja bisa membedakan gitu. <laughs> apalagi yang punya. Gitu. Nah, Imam Hasan Basri itu mengatakan, ahli dunia itu kalau udah urusan dunia, ngitung uang nggak usah dilihat pun tahu, ini uang berapa ini tahu. Gitu. <laughs> Ustaz kalau kalau mengeluarkan duit itu, kalau Y, Y Salim umur berapa? Tiga tahun. Kalau dia minta uang, Ustaz keluarkan lembaran-lembarannya. Dia tahu yang merah bi gitu. <laughs> Ini Salim tahu gitu. Enggak boleh yang merah, yang biru bi Tahu dia gitu. <laughs> Nggak boleh yang biru, yang hijau. Tahu, jadi urutannya itu pas, dia paham gitu. <laughs> Walaupun dia itu beli-beli nanti nggak minta kembaliannya gitu. Tapi dia tahu mana yang bagus itu, tahu dia gitu. Nah, itu urusan dunia itu Masya Allah sangat tahu. Nah, kita dalam hal ini juga seperti itu. Jangan menjadi beban kepada orang lain. Fem, jangan sampai kita dikatakan menjual ilmu kita. Orang alim menjual ilmu. Jangan. Kita dakwah bukan karena amplop. Kita dakwah itu bukan karena urusan dunia. Tapi kita dakwah karena Allah. Nah, supaya tidak dikatakan semacam itu, kita harus punya uang. Gimana caranya? Nah, cari mata pencarian yang bisa kamu lakukan, tapi tidak sampai mengurangi kewajiban kamu di dalam menyebarkan ilmu. Gitu Dan itu sesuai sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Habibana Ali bin Muhammad al dalam kosidahnya yang berbunyi, In husta ilman fatahit hirfatan. Tasunu ma al wajhi la yubzalu. Wala tashinul ilma bi antura sa'ilan fasya'nu ahli ilmi an yus'alu. Yang artinya, jika kamu sudah dapatkan ilmu, carilah mata pencarian. Untuk apa? Supaya kamu dapat pemasukan. Dengan pemasukan itu kamu bisa menjaga air atau uh, ba, uh, apa air muka wajah kamu. Jadi jangan sampai malu depan orang. Wala ilmu ilma bi ilan jangan engkau jelekkan ilmu itu dengan kamu itu tampak terlihat minta-minta kepada orang lain, mengharapkan kepada orang lain. Fasyanu alil ilmi karena perkaranya orang yang punya ilmu, sifat daripada orang yang punya ilmu an alu Mereka itu diminta, bukan meminta. Nah, makanya kan Nabi SAW itu bersabda dalam hadisnya, Man akroma ghaniyan salihan fakat zahaba sulusadini. Barang siapa yang memuliakan orang yang kaya, yang soleh, orang kaya soleh, itu berarti dua per tiga agamanya itu hilang. Fem, tinggal sepertiga tok. Nah. Kalau itu memuliakan orang yang kaya, yang soleh. Fem, apalagi orang kaya nggak soleh. Nah, kebanyakan orang kaya sekarang soleh apa nggak soleh? Hmm, saya nggak tahu. Fem, kalian bilang nggak soleh. <laughs> Nah, jadi eh, orang soleh itu, soleh itu adalah orang yang melaksanakan semua haknya Allah, semua haknya hamba. Itu berarti soleh. Nah, orang kaya yang soleh saja yang seperti itu kalau kita menghormatinya karena kekayaannya. Karena kekayaannya. Fem, Nah, itu berarti telah pergi dari kita dua pertiga agama kita. Tinggal sepertiga. Fem, Nah, jadi dalam hal ini gimana? Nggak usah kita itu menjual muka. Nggak usah kita menjilat Gak usah kita merendahkan diri depan mereka. Karena apa? Mereka itu adalah sebab. Ngerti gak? Kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal bisa. nggak keluar. Fulusnya itu nggak keluar. Apalagi orang yang semacam kita. Orang yang punya ilmu. nggak seharusnya mereka itu datang kepada orang kaya. Karena kekayaannya. Mengharap kekayaannya. Kalau diundang sama orang kaya itu cepat-cepat datang. Kalau diundang orang biasa, nggak cepat-cepat datang. Berbeda dengan, berbalik dengan ahlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sebaliknya. Iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan. Kalau dipanggil sama orang kaya, biasa aja dia datangnya. Tapi kalau dipanggil sama orang miskin, sebelum waktunya beliau sudah datang. Untuk apa? Menjaga perasaannya. Jangan sampai dia itu sudah berperasaan dalam hatinya. Mentang-mentang aku orang gak punya. Begitu mengundang Nabi, Nabi hadirnya itu terlambat. Gitu. Jadi sebelum itu terlintas dalam hatinya, maka langsung stop. Nabi SAW datang sebelum waktunya itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi harusnya seperti itu. Kalau ada orang yang mengundang, orang yang nggak punya, cepat kita datang. Kalau ada orang yang kaya yang mengundang, ya bukan berarti kita terlambat datangnya. Gitu. Tapi jangan terlalu perhatian awal supaya ketahuan sama orang kaya itu oh, kita ini perhatian. Enggak, enggak perlu. Enggak perlu cari muka. Fem, Karena apa yang menggerakkan itu Allah. Yang memberikan dia harta itu Allah. Ngapain kita itu minta pada dia? Mengharapkan pada dia. Apalagi orang yang semacam kita Orang yang menyebarkan ilmu, orang yang mencari ilmu, itu rizkinya itu termasuk di dalam kategori rizki yang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Sifatnya rizki orang yang ditanggung oleh Allah Ta'ala itu adalah sesuai dengan firmannya. Faham? وَمَنْ يَتَكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Nah, jadi semua guru-guru ini, semua ustadz, semua da'i, semua orang alim, itu rizkinya itu min haitsu Camkan baik-baik. Siapa yang mengatakan Allah? Ini sebuah rumusan, sebuah kepastian. Kalau air itu dituang, tumpah ke bawah apa tumpah ke atas? Tumpah ke bawah, tumpah ke atas itu namanya dalam mimpi. Ngerti nggak? Nah, itu namanya sunnatullah, suatu kepastian, suatu rumusan. Jadi rizkinya orang alim, rizkinya ustadz, rizkinya da'i, itu adalah sesuatu yang pasti seperti ini sifatnya, seperti yang digariskan oleh Nabi SAW. Kalau orang orang yang bertakwa itu bukan orang alim, ya siapa lagi yang bertakwa? Orang alim bertakwa. Nah, ometakillah yaj'alahu makroja, digampangkan semua urusannya. Jadi kalau kawin sama orang alim, Insya Allah urusannya lebih gampang, lebih cepat selesai, lebih cepat kelar. Nah, itu orang alim. Sesuatu yang nggak mungkin bagi orang alim mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin dilaksanakan tapi kalau orang alim yang melaksanakannya, mungkin dilaksanakan. Kalau bukan orang alim melaksanakannya, lambat. Tapi kalau orang alim melaksanakannya, cepat. Nah, itu artinya, Yaj'allahu makhraja. Wa yarzuqu min tasib dan Allah memberikan rezeki padanya dengan tanpa diduga-duga. Jadi kalau diduga nggak bakal datang. Kalau nggak diduga datang. Nah, jadi lihat coba. Semua orang alim itu. Kamu perhatikan, kamu pelajari, kamu bikin riset kamu pasti kamu akan dapatkan kebanyakan rezeki mereka itu min haitsul tanpa diduga gitu. <laughs> Kalau diduga nggak bakal datang. Ustaz sudah berapa kali ini kayaknya orang apa wali murid ini kaya. Mem. Akhirnya apa? Kayaknya ini mau ngasih amplop tebel gitu. Nah, padahal dia punya toko emas. Toko emasnya itu tiga. Nggak taunya ngasih si amplop isinya 50 ribu. <laughs> <laughs> Eh, nah, itu. Kenapa? Ya tasib. Siapa yang salah? Allah yang salah. Kita yang salah. Menyangka dia. Mengharapkan pada dia. Mengharap pada Allah. Dia mengharap pada dia. Cuek aja. Mau orang kaya yang datang. Enggak orang kaya yang datang seperti Ustaz nih. Kalau udah jam 2 sampai jam 5 jangan dibangun nih. Atau orang datang bawa uang segepok. Enggak bakalan Ustaz bangun. Nah, karena bawa Ustaz yakin. Kalau rezeki Ustaz enggak bakal mana-mana gitu. <laughs> Ditaruh di atas meja. Kalau rezeki Ustaz gitu. Dia bakal nunggu ketemu Ustaz. Nah, kalau bukan rezeki Ustaz ya berarti nggak nggak bakal ketemu, nggak bakal sampai, nggak bakal dikasih. Gitu. <laughs> Nah, buat apa kita itu merendahkan diri, mengharapkan dari orang lain? Minta pada Allah. Nah, tapi justru ada wali murid. <laughs> Kalau ngelihat itu sangat-sangat tidak meyakinkan. Orangnya kecil. Songkoknya itu ke bawah. Gini. <laughs> Sudah kecil, celananya itu nyengkreng ke atas. Bukan ke bawah, ke atas. <laughs> Kurus badannya gitu. Nah, itu suatu waktu Ustaz kaget. Ustaz sudah sudah biasa-biasa. Artinya ya biasalah jadi tamu ada standarisasi ya kan untuk memuliakan tamu itu. Ustaz sudah pakai standarisasi, standar. <laughs> nggak tahunya dia ngasih amplop. Loh, masih amplop gue. Jadi di luar dugaan itu ngasih amplop ya. Ngasih amplop aja udah luar dugaan. Nah, katanya kita lihat kok, kok tebel ini gitu. Enggak salah ini gitu. Dan <laughs> nah, itu saat PP jangan saat raba-raba ya sampai masukkan tangan gitu. Nah, Saya bisa lihat-lihat gitu ya, gitu. Rada-rada <laughs> tebel. Ustaz buka nggak tahunya berapa? Satu juta setengah. <laughs> nah, coba. Nah, Ustaz pikir untuk untuk pondok. Untuk tanah dan sebagainya. Ustaz lihat enggak. Untuk Habib Segaf. Jelas ditulis lagi. nah, <laughs> itu namanya min haitsu la yahtasib. Kalau diduga nggak dapat. Kalau nggak diduga nggak dapat. Nah, gitu. Kadang-kadang ya, kita diundang. Kita diundang. Saya tahu yang undang ini kalau ibu kota itu pasti amplopnya tipis. Kalau ibu kota, tahu ibu kota kita kan? Jakarta. Nah, itu biasanya amplopnya tipis. Ustaz memang nggak harapkan gitu loh. Eh, ya sudah, yang penting dakwah. Nggak harap Ustaz. Ya, nah, begitu nggak ngarep, subhanallah, tebel. <laughs> nah, kalau ngarep, justru tipis. Gitu. <laughs> nah, jadi kebalikannya, nggak bisa kita harapkan. Jadi kalau mau untung, jangan mengharap. Pasti kamu untung. Kalau mengharap, pasti kamu rugi. Nah, karena itulah ketentuan rezeki kita. Ngerti nggak? Gini loh. Kalau seumpama air itu pancuran kita mendapatkan air yang memancur atau dipancoran air. Kamu bawa tempat dengan satu canting, dapatnya air berapa? Satu canting. Kamu bawa dengan timba, dapatnya air berapa? Satu timba. Nah, gitu. Nah, itu itu adalah rizkinya orang yang bukan orang yang bertakwa. Rizkinya orang yang bukan seperti kita ini. Seperti itu rizkinya. Nggak bakal ada rezeki yang nggak terduga itu jarang sekali. Satu juta satu kali. Tanya aja sama orang tua kamu yang pedagang itu. <laughs> Ada nggak dapat untung yang yang apa yang yang untung dengan keuntungan yang tidak diduga sebelumnya? Ada tapi jarang sekali. Bukan cuma jarang sekali, jarang sekali. Tapi kalau kalau guru, kalau ustadz, kalau orang alim, yang nggak diduga banyak sekali, yang diduga sedikit sekali. <laughs> Nanti lihat, nanti pelajari. nanti pelajari gitu. Apalagi sekarang di akhir zaman. Nah, jadi seperti Ustaz nih, kalian mungkin nggak berduga ustadz e, merenovasi rumah. Berapa habisnya? 550 kira-kira. 550 juta. Dan nah, waktu Ustaz bangun tuh, utang. Ustaz cuma mempersiapkan uang cuma 100 juta hasil daripada penjualan mobil Serena Ustadz. Ingat nggak? Dulu. PM sisanya berapa? 450 juta. PM, Ente kira dari mana saja? tetap? Ada dari wali murid yang bantu? Wallahil azim, saya bersumpah. Tidak ada bantuan dari wali murid. Walaupun 100 ribu nggak ada. <laughs> Boro-boro. -boro. Seratus ribu untuk pondok aja nggak mau bantu apalagi untuk gurunya gitu. <laughs> Nah, seratus ribu nggak ada, lima puluh ribu nggak ada, nggak ada. Bantuan dari wali murid nggak ada. Ustaz semua, kayak mau utang sana utang sini utang sana utang sini. Ya. Alhamdulillah selesai, Ustaz nggak punya utang lagi. Yang berkaitan dengan rumah itu udah nggak ada utang lagi. Nah itu. Nah, coba konglomerat bikin kayak Ustaz gitu, utang 450 itu. <laughs> bakal bakal kepusingan dia nggak bakalan dia bikin kayak begitu gitu. Nah itu. Nah, jadi pemayatakillahi ja'alahu mahraja wa yarzuqhu hai Nah, jadi kalian dari sekarang jangan pernah menduga, jangan pernah mengharapkan, tapi mintalah kepada Allah taala. Apalagi orang yang semacam kita, kemudian kita itu menundukkan, merendahkan diri di depan orang-orang yang punya harta itu sangat rendah. Paham? Sangat tidak pantas ilmu yang kita punya adalah ilmunya Nabi. Hormati ilmunya Nabi. Fem, Nabi itu tidak datang kepada mereka orang kaya. Orang kaya yang datang kepada Nabi. Nabi itu tidak datang kepada para pejabat. Pejabat yang datang kepada Nabi. Fem, nah, maka hendaknya kita itu muliakan ilmunya Nabi, keadaannya Nabi. Kita sebagai seorang yang mengganti kedudukan Nabi itu, kita harus sesuai dengan mandatnya, tuntutan daripada ilmu itu. Al ilmu yahtifu bil amal, fa'in aja bawa illar tahal. Galabi bi akhiratik dunia tarbahuma jami'an. Bahkan katanya Luqman lagi pada putranya, jual lah, Fahim? Dunia kamu itu untuk meraih akhirat kamu, jual. Jual dunia kamu untuk meraih akhirat kamu. Tarbahuma kamu akan dapat untung dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat." Nah, gitu. Siapa yang mengatakan? Ma'afaqtu min syai'in fawah yukhlifuh Siapa yang mengatakan ini? Ma'anfaqtu min syai' yukhlifu. Apa yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah. Siapa yang mengatakan itu? Allah di mana? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pasti apa enggak pasti? Pasti. Siapa yang bersabda? Mana qasamalu min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad tidak akan berkurang yang namanya harta itu dengan sodako, kecuali bahkan bertambah bertambah bertambah tiga kali Nabi SAW mengomentarinya bertambah bertambah bertambah kenapa kenapa Nabi SAW sampai mengucapkannya itu tiga kali karena dia tahu umatnya pada zaman sekarang ini adalah umat yang pelit-pelit <laughs> yang ragu terhadap Nabi yakin kepada selain Nabi ragu terhadap Nabi tapi kalau kepada selain Nabi yakin Paham? Imunisasi yakin. Tapi kalau kepada akikah nggak yakin. Ya kan? Coba lihat orang itu. Gundul kepalanya, sodako dengan emas. Hargai dengan nilaikan dengan nilai emas, sodako. Nggak yakin. Imunisasi harus laksanakan. nggak nanti sakit. Jadi seperti itu. <laughs> Dipermainkan kita oleh siapa? Musuh kita, iblis jadi kok kepada selain Nabi yakin. Dawu mardakum bisodako. Nah, Rasulullah bersabda, obatilah orang sakit kamu itu dengan menggunakan apa? Sodako. Kamu datang, saat doakan saat uh, eh, ayah saya sakit. Ya sodako. Gitu. Jangan cuma doa toh. Sodako. Gitu. Fem, doa itu mahal. Ya kan? Doa mahal nggak? Nah, sekarang kalau kita itu datang minta doa, tapi kita nggak nggak nggak nggak sodako, <laughs> ya kan? Kalau kita mau makan kerupuk harus mengeluarkan uang dulu, makan kerupuk aja harus mengeluarkan uang. Jadi doa itu doanya orang soleh itu mahal, lebih dari kerupuk, kerupuk aja pakai uang. <laughs> ini mau dapat berkah, Bib, doakan berkah ya. Iya, iya iya toh cuma doa toh. Doa ya. Iya doa. <laughs> nah ini, nggak percaya kepada Nabi SAW. Nanti mau datang kepada anak ah, mau datang sama dia mau minta doa. Kenapa kamu datang kepada dia minta doa? Iya, Nabi yang merintahkan. Dia itu kalau doa itu dikabulkan. Orang soleh, orang ini. Ya sudah kok tapi. Jangan <laughs> cuma mintanya doang gitu loh. Nah, kamu mau beli apa sih? Iya, saya punya hajat mau beli rumah. Mau beli rumah itu pakai uang nggak? Pakai uang gitu loh. Paham? Supaya kamu dapat rumah apa? Doanya dia. Nah, doa doa itu pikir nggak pakai energi ya, Pak. <laughs> Nah, itu orang sekarang pikirannya balik gitu loh. Jadi kalau kita datang meminta doa, meminta kesembuhan, saya minta barokah, ya sodako, sodako kepada orang alim itu. Eh, bahkan sodako kepada orang alim itu adalah sodako yang paling besar pahalanya. Bukan kita mengharapkan, tidak kesian mereka. Yang untung siapa? Kalau semua orang alim itu datangi oleh orang lain, dengan membawa sedekah kepada dia, bawa hadiah kepada dia, siapa yang untung? Orang alim itu yang untung? Enggak. <laughs> Tapi orang yang memberikan harta itu yang untung. Nah, karena apa? Harusnya dia dapat lebih. Jangan segitu, lebih. Nah, karena apa? Kalau seorang wali murid datang kepada Ustaz, dia membawa sesuatu. Karena apa? Dia mau balas budi. Ustaz telah mendidik anaknya. Dia bawa apa? Cuma kerupuk gitu. <laughs> bawa Palembang. Atau apa? Apa? Nangka. Apalagi? Hah? Bawa amplop yang tadi 50 ribu gitu. Hmm. Ya nggak sepadan dengan apa yang dilakukan oleh para guru-guru di pondok ini. Nggak sepadan. Nah, walaupun kita tidak meminta, cuma artinya. Jadi kalau semua mereka-mereka termasuk yang tidak bisa dibalas jasanya adalah orang tua. Selain orang tua siapa? Guru. Walaupun kita berikan dunia dan segala isinya, kita nggak bisa membalasnya itu nggak bisa. Ngerti nggak? Nah, oleh karena kamu lihat tuh, kalau ada wali murid yang selalu datang kepada gurunya, walaupun hanya berucap, nggak usah bawa-bawa, bilang berucap terima kasih telah mendidik anak-anak selama ini. Nah, itu luar biasa. Anaknya itu pasti berhasil. Kebanyakan dilihat. Kebanyakan Ustaz perhatikan yang datang kepada Habib Zain, datang kepada Ustaz Khadijah, Fahim datang kepada uh, yang mengurusi gurunya itu. Fahim? Ah, dia itu ilmunya manfaat. Saya nggak pernah urus, nggak pernah datang. Mau berhenti sekali mau berhenti baru datang. <laughs> Ada yang nggak sampai berhenti nggak pernah datang. Jadi dari saking takutnya ketemu sama mudirul ma'had mungkin harus ngasih sesuatu dan sebagainya. Nah, orang semacam itu gimana mau mau dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat? Dia tiru seperti Abu Yahya Hasan Baharun. Setiap datang ke Madinah, selalu dia itu bawa sesuatu. Ada orang mau ke Madinah, selalu mengirimkan sesuatu. Nah, jadi pantas kalau satu pulang, dapat ilmu. Habib Zain, waktu di Abu Yang Maliki, setiap ada orang yang berangkat ke Abu Yang Maliki, pasti dia ngirim sesuatu. Hmm. dia sendiri datang, pasti bawa sesuatu. Pasti banyak sesuatunya dibawa. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang yang menyenangkan kepada guru anak-anaknya. Berhasil. Ini mau ketemu aja enggak gitu loh. Enggak mau bilang terima kasih. Nah, emang jadi sesuatu selama ini emang mau diapain nama anak kamu? Emang kewajiban dah. Bayar 350 ribu itu kewajiban. Setiap bulan kewajiban sudah sudah dia itu makan makan dari mana itu puluh ribu 350 ribu itu untuk makan kamu tiga kali untuk bayar guru-guru dan sebagainya cukup memang untuk zaman sekarang ini bayar listrik air air sekarang 40 juta setiap bulan beras yang kau makan itu 14 ton satu bulan. utangnya itu sekarang tahu habisnya berapa utangnya 2 M lebih. <laughs> Kenapa kok bisa 2 M lebih? Ya karena kamu. Ah, jadi nggak sesuai gitu loh. Nggak sesuai dengan dengan yang diinikan. Karena pondok ini bukan komersil. Jadi uang bayaran kamu itu untuk makan kamu. nggak ada lah. Tersalurkan ya, untuk bibsgab sekian persen, bibzan sekian persen, ustazah sekian persen. nggak. Nah, itu mobilnya satu. Kredit apa enggak? Ah, saya tanya, kredit enggak? Kredit enggak? Kredit. Nanti pikir beli, siapa yang mau beliin? <laughs> Kontan gitu. <laughs> Ah, mobilnya Bebzen awalnya kredit, utang dia. Nah, jadi kita nggak makan di pondok kecuali listrik di pondok. Nah, beras kita beli sendiri, semuanya kita beli sendiri. Ah, jadi Eh, jadi eh, apa yang yang kalian sangka itu nggak sesuai dengan persangkaannya. <laughs> Jadi tiru guru kalian. Kalau datang guru, lihat gimana kita menghormati. Lihat kalau Habib Zain datang. Lihat kalau Habib Umar datang. Lihat kalau Habib Salim Syatiri datang. Gimana kita menghormati mereka. Tiru guru kalian. Biar ilmunya manfaat juga. Jangan cuma meminta barokahnya toh <laughs> tanpa berse bersedekah. Jadi Ustaz kayak begini ini kadang-kadang Ustaz malu, tapi yang kalian anak-anak Ustaz sendiri gitu Tapi sasarannya bukan kalian, sasarannya itu adalah orang tua kalian, orang tua uh, wali murid itu, orang-orang yang punya itu gitu Nah, kalau kalian Ustaz tahu, kalian semua orang miskin semua gitu. <laughs> Soalik namanya. <laughs> nah, jadi yang untung siapa? Mereka datang kepada orang alim minta doa supaya disembuhkan air airnya bejibun doakan satu-satu. nah, cuma bib minta barokah bib doa anak saya begini-begini udah jawab barokah tok gitu. laksanakan sodakonya dilaksanakan dawu mardokum sodako melalui orang alim nah, pasti sembuh. Kalau datang ke dokter gigi berapa? Harus bayar berapa? Hah? Nanti saya gigi. Coba dipraktekkan. Kalau dokter gigi sekali datang berapa? Nembel. 100 ribu. Ya sudah. Kalau kamu sakit gigi, nggak usah ke dokter gigi. 100 ribu itu kamu ambil, kamu sodako Kasihkan kepada orang yang kepada orang yang nggak punya. Yang kira-kira senang menerima uang sodako 100 ribu. Jangan sama Ustaz. Ustaz 100 ribu nggak terlalu senang. <laughs> yang senang kira-kira. sama orang nggak punya itu kasih 100 ribu. Ini Ya Allah sebelumnya yang dikatakan ya Allah anak beli dengan uang harusku ini dengan sodako ini kesembuhan sakit gigi kasih. Begitu dikasih dia dia senang dia doakan langsung dia pulang ke rumahnya sembuh. Pasti. Kenapa? Rasulullah yang bersabda. Dau mardakum bisadaqah. Nanti enggak? Nah, tapi jangan dibawa itu. Kalau kalau sodako pada miskin 10 ribu, 5 ribu. Nah, minta supaya sembuh sakit giginya ya. Sakit giginya ke dokter gigi aja 100 ribu. Ente <laughs> sodakonya dibawa itu. Berarti kan yakin kepada dokter. Yakin pada Nabi Muhammad. Ente sakit sakitnya apa? Kanker. Di kemo, sekali kemo berapa? 13 juta, 4 sampai 40 juta. Ya sudah kamu berikan 40 juta. Datang pada Ustaz Segar berarti kasih 40 juta. Mau Ustaz? <laughs> eh, senang Ustaz. Saya doakan. Eh, nah, insya Allah pulang sembuh. Karena Pak Rasulullah yang bersabda. Pasti. Nah, tapi kalau nggak mau, wah kebanyakan. Kesian Ustaz Gapnya ditaruh di mana? Oh gampang. Ustaz bisa naruh. <laughs> <laughs> nah, jadi seperti itu. Jadi maksudnya dewa mardokum sedekah itu tergantung pada penyakit kamu. Senangkan orang lain. Bukan cuma sodako, sekedar sedekah. Saat anak sudah melaksanakan e, perintah Nabi supaya dengan niat supaya ibu saya sembuh. Paham? Sudah sodako, Iya, sodako apa? Kerupuk. Ya. sedekah <laughs> kerupuk <laughs> minta kesembuhan umi Ngerti enggak? Gitu caranya. Kalau umi itu sakitnya apa? Parah apa enggak parah? Nah, kalau sekedar pusing, nah, pusing minum bodrek kan? Nah, bodrek itu harganya berapa? Lima, ah, 200 paginya. Paginya mana sama mau beli? Beli bodrek berapa? Satu biji. Mana ada orang beli bodrek satu biji gitu. Nah, banyak satu satu ini apa ya? C C ikhlasnya bilang satu dua ratus gitu. <laughs> Dari saking polosnya Masya Allah. Nah, ada orang beli bodrek cuma satu gitu beli bodrek ya, berapa? Satu biji gitu. em <laughs> Eh, mau belinya, mau beli mau beli saja, mau beli bodrek satu biji, malu nggak? Eh, kenapa nggak ma nggak malu kalau sodako satu satu apa satu bungkus kerupuk gitu em <laughs> ah, jadi sesuaikan itu maksudnya Nabi SAW. Nabi SAW itu mayanti kwanil hawa in huwa illa wahyun Pasti benar. Nah, cuma harus sesuaikan dengan keadaannya, situasinya, sikonnya. Jadi kalau penyakitnya berat, ya harus sodakonya yang sesuai. Artinya kalau dokter itu berapa? Sekali e, di opname itu opnamenya berapa setiap hari? Nah, fem, nah, sodako dengan semacam itu. Nah, jadi berikan kepada orang yang kira-kira dia itu senang menerimanya. Jadi enggak? Seperti tadi saya contohnya kalau sakit gigi, 100 ribu. Kalau sakit kanker, 40 juta. Gitu. Nah, coba Coba, nah, pasti hati kamu, nurani kamu tidak mau melaksanakannya. Hmm. apa? Enggak sesuai dengan keyakinannya. Gitu. Yakinnya kepada dok, dokter. Hmm. Padahal kadang-kadang apa yang diberikan dokter itu enggak tepat. Gitu. Seperti ceritanya di Hadramut itu, dulu enggak ada dokter. Yang ada itu datang kepada eh, apa tabib-tabib gitu. Dokter nggak ada. Sekali ada dokter kan dikasih resep Fem, Dia nggak ngerti resep itu ditukar dengan obat. Tapi diambil rasanya masukkan ke air. Fem, <laughs> Dibikin jimat. Nah, udah diaduk-aduk-aduk sampai hilang tulisannya diminum. Sembuh. Sembuh. <laughs> Karena yakin dia. Nah, hanya dia datang lagi oh, dokter. Terima kasih dok sudah sembuh. Katanya. Nah, masih ada pilnya. Pil yang mana gitu, Loh itu kan resepnya itu kan resep pil. Gitu. enggak, enggak saya buat pil. Terus kamu lakukan apa? Ya, saya campur aduk sama air. <laughs> Sampai habis tulisannya saya minum. Sembuh dok, Alhamdulillah lah. Tuh. <laughs> Jadi bukan obatnya yang bikin sembuh. Gitu. <laughs> Yang sembuh itu Allah. Ngerti nggak? Nah, bikin sembuh Allah. Allah sendiri yang mengatakan, sodako sembuh. Nggak percaya, percaya sama orang. Percaya kepada manusia. Kalau datang kepada dokter, yakin, wah ini insya Allah sembuh, sembuh, sembuh. Kepada Allah, nggak yakin. Gitu. Nah, ini kan sudah terbalik seperti yang terjadi pada Habib Hussein Haddad, ada orang yang kena kanker. Hanya kata Habib Hussein, ya udah, kamu bawa beras satu karung. Insya Allah sembuh. Ditawar sama dia, jangan satu karung Bib katanya. <laughs> Kebanyakan enggak, enggak bisa satu karung. Balik dia, enggak jadi. Tambah parah penyakitnya, datang lagi sama Habib Hussein. Beb, gimana Beb? Ya udah Beb, anak bawa satu karung. Oh, sekarang enggak, bukan satu karung lagi. Empat karung. Jangan Beb, itu terlalu banyak. Enggak, enggak bisa ditawar. Empat karung. Kalau gitu. Hem, enggak jadi lagi, enggak mau dia. Hem, akhirnya datang lagi, tambah parah juga. Datang, Beb, ya udah Beb, anak bawa empat karung. Oh, sekarang udah lain lagi. Bukan empat karung, delapan karung katanya. Sembuh, yakin sembuh katanya. Jangan Beb, jangan terlalu. banyak, ah, enggak yakin. Hem. Padahal Sayyidina Husain Nabi Haddad mengatakan, Wallahi, kalau dia itu datang dengan membawa apa yang aku minta, demi Allah, pasti sembuh dia. Gak mungkin Nabi SAW itu meleset. Itu hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, Dau mardaukum bis sodakoh, wahassinu amwalakum bis zakah. Gak mungkin luput, gak mungkin salah. Tapi kamu yang gak yakin. Kamu yang tidak yang tidak mau melaksanakannya itu. Kenapa berbenturan dengan u, uang. Nah, sedekah sudah berbenturan dengan uang, pasti ber berat gitu loh. Terima jodoh aja, terima jodoh. Ada ustadz yang minta. Pem, ada konglomerat. Pilih yang mana? Nah itu. Berarti kalian juga termasuk yang terbalik pikirannya. Gitu. Mau pilih ustadz atau pilih konglomerat? Kenapa? Mau pilih ustadz dunianya dapat, akhirnya dapat. Pilih konglomerat dapat dunia tok. 60-70 tahun dinikmati di dunia yaitu kamu dapat kalau masuk surga surga rendah. Kalau Ustaz, pasti masuknya itu surga Al-Jannatul Firdaus Al-Ala. Nah, bayangkan, jadi orang yang belajar saja, setiap langkahnya seperti ibadah satu tahun, gimana yang ngajar? Gimana yang dakwah? Nah, itu pun kalau semua dilaksanakan karena al Allah. Pilih Ustaz apa? Konglomerat. Mem. Pilih-pilih dulu, Ustaz yang mana gitu. Mem. الله سبحانه وتعالى أعلم الفاتحة الله يفتح علينا الله يفرح بنا الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وأهلهم في الدين والآخرة فاتحة